Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah yang diambil dari kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah karya Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullahi alaih Kata beliau di sini Wa min furu'i hadzal asl dan termasuk cabang daripada kaidah asal ini yaitu kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Perkara yang memberatkan pasti akan mendatangkan kemudahan Kata beliau, "Al-amalu bil asli fi taharatil asya' wa hilliha." Yaitu beramal dengan hukum asal berkaitan masalah sucinya segala sesuatu dan halalnya. Jadi hukum asal itu segala sesuatu itu suci dan halal, itu hukum asal. Fal aslu fil miyah wal aradi wasiyab wal awani wa ghairiha at-taharah hatta tu'lama najasatuha. Ini bagus sekali ini. Hukum asal dalam masalah air, tanah, pakaian, bejana-bejana dan yang selainnya adalah suci. Sampai benar-benar diketahui tentang najisnya benda-benda tersebut atau barang-barang tersebut. Jadi hukum asalnya suci. نعم والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة apa setelahnya itu apa setelahnya wal aslu fi miyahina at-tahara wal ardi was thiyabi wal hijara wal aslu fil adda'i wan nuhumi wa nafsi wal amwalil ma'sumi tahrimuha hatta yaji al hillu hatta tahrimuha hatta yaji al hillu fafham hadakallahu ma yumallu na'am ini sudah kita lewati dalam kitab Al-Qawaidul fikhiyah na'am barakallahu fikum mirip hanya saja di sana bentuknya pantun dan sudah kita baca penjelasannya. Jadi hukum asalnya air, tanah, pakaian, bejana-bejana suci sampai benar-benar diketahui. Nah, barakallahu fikum kalau najis kan gitu na'am kita lihat lagi wal aslu fil at'imah wal ashribah al hil illa ma nassa syari'u 'ala tahrimihi ini juga hukum asal lagi hukum asal kata beliau hukum asal makanan dan minuman halal kecuali kalau sudah ditetapkan oleh syariat nasso itu maksudnya ditetapkan oleh syariat ala tahrimihi atas pengharamannya jadi kalau sebelum ada ketetapan dari syariat tentang dan halal atau haramnya kembali ke hukum asal yaitu halal. Semua makanan, semua minuman kecuali yang sudah ditetapkan oleh syariat itu haram, haram. Nah, karena sudah kita lewati kan sudah kita lewati bahwasanya bahwa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu apa? Jelas. Kan itu nam. Kata beliau di bawah itu, kata al-Imam al syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi hadhil qaidah Qa'idah ini wa hiya anna al-asla fil asya' at-taharah wal hil muhimmatun jiddan bahwasanya hukum asal segala sesuatu itu adalah suci dan halal ini penting sekali kata beliau dalla 'alaiha qawluhu ta'ala yang menunjukkan akan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an Dialah zat yang telah menciptakan untuk kalian seluruh apa-apa yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Hukum asalnya mubah halal kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Kita lihat lagi. Ammal hil fadzahir. Adapun penghalalan itu zahir. Wa amat taharah, adapun taharah itu suci, fali annahu la yumkin an yubiha Allah taala li ibadihi ma huwa najis. Masya Allah. Kenapa kalau hukum asalnya semuanya suci? Karena nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala membolehkan sesuatu untuk hamba-hambanya sesuatu yang najis. Kan nggak mungkin. Kalau itu najis nih saya akan dijelaskan itu ya. Kalau itu haram nih saya akan dijelaskan. Tapi ketika lafadznya umum bahwasanya huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, dialah zat yang telah menciptakan untuk kalian seluruh apa-apa yang di muka bumi ini seluruhnya. Diperbolehkan kalian manfaatkan itu hukum asalnya. Nah, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghalalkan sesuatu yang itu najis. Oleh karena itu kalau enggak dijelaskan oleh syariat atau dalil, kembali ke hukum asal, yaitu taharah, suci dan juga hil yaitu halal. Mahum insyaallah. Naam. Kemudian yang atas lagi kembali ke atas lagi kalamnya Al-Imam Sa'di rahimahullah. Wa min furu'iha dan termasuk cabangnya adalah cabang daripada kaidah apa ini? Abdurrahman Al-masyaqqatu tadribut taisir, perkara yang memberatkan itu bisa mendatangkan kemudahan kata beliau. Wa min furu'iha dan termasuk cabang-cabangnya adalah ar-ruju' ila dhann idza ta'azzara al yakin fi tadhhir al-asya' min al-ahdath wal anjas. Ini penting sekali. Karena enggak mungkin kita yakin dalam masalah ini. Cuman dugaan don Seperti antum misalkan habis BAB, apa ya? Habis BAB, kemudian antum bersihkan kotoran yang masih menempel-nempel atau bekas-bekas antum BAB itu. Kira-kira antum yakin nggak bersih total itu? Atau dugaan kuat sudah bersih gitu aja? Dugaan kuat atau yakin? Dugaan kuat karena antum nggak lihat ke belakang, ya nggak? Nggak mungkin kan lihat ke belakang dan belum tentu antum lihat sampai gitu loh ya. Menunjukkan bahwa dugaan kuat itulah don itu ya, seperti gerakan sholat. Eh, sebenarnya kalau yakin memang noleh, tapi kan nggak boleh noleh. Allahu Akbar kita perkirakan hatwa mengkibai. Ya enggak? Atau nah barakallahu fi udhunai. Nah, berikan enggak mungkin kan Allahu akbar. Ukur lagi. Mungkin enggak kira-kira? Malah enggak boleh seperti itu. Oleh karena itu gerakan-gerakan seperti itu dibangun satu don. Kan sudah kita lewati ada don ada apa lawannya? Ada apa lawannya? Don lawannya apa? Bukan yang satunya lawannya yang Dhannya dugaan kuatnya benar. Yang dugaan kuatnya salah apa? Wahm, Paham ya? Wahmun. Nah, wahmun. Kalau wahmun itu kan dia menduga, menyangka tapi dugaan kuatnya keliru. Tapi kalau dhon itu dia menyangka, menduga tapi dugaan kuatnya apa? Benar. Jadi antum pakai dugaan. Perkirakan bahwasanya antum sudah sudah apa sudah benar gerakannya. Allahu akbar. Dah. Amlum nih. Mohon salah ya. Ini penting sekali biar nanti antum juga faham. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat lagi kata beliau. Ar-ruju' ila dhon, kembali kepada dhon dugaan sangkaan yang sangat kuat. Idza ta'adzara al-yaqin apabila tidak memungkinkan untuk dia yakin di dalam apa? Fit tadhhiril asya, di dalam mensucikan sesuatu minal ahdats dari hadas-hadas wal anjas dan dari benda-benda najis. Paham ya? Dari najis-najis yang ada itu ketika antum bersihkannya itu don dugaan kuatnya bersih itu aja kalau untuk yakin susah apalagi ketika antum BAB apa ya nah atau kencing misalkan itu kan antum cuma menduga dugaan kuatnya bersih itu ya enggak tapi untuk yakin kan harus melihat untuk yakin kan harus melihat berbeda kalau kotoran najisnya di tangan tangan misalkan antum bersihkan otomatis antum harus benar-benar yakin karena ngelihat ya enggak kalau itu naik lagi pembahasannya maksudnya ini la yukallifu nafsan illa usaha. Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebankan suatu jiwa kecuali yang dia upayakan atau yang dia mampu saja. Jadi kalau nah barakallahu fikum habibakumullah, na'am. Apa? Jadi kalau misalkan dia sudah bersihkan ya udah, dia harus memiliki dugaan kuat apa? Harus memiliki dugaan kuat bahwasanya apa? Bahwasanya sudah bersih. Untuk yakin itu susah. Kalau posisinya nggak bisa melihat tadi itu. Seperti gerakan salat, antum kan lepaskan, itu menduga dugaan kuat sudah pas atau yakin benar-benar pas? Dugaan kuat, don. Karena nggak mungkin antum melihat. Kalau mau yakin jangan melihat, tapi nggak boleh. Paham belum ini? Paham salah? Eh, nah kita lihat lagi. Kata beliau bagus sekali ini ya. Fayakfi adzan fil isbaq. Maka cukup menggunakan don ketika isbaq menyempurnakan. Don, cukup don. Don itu apa kemarin? yaitu dugaan atau sangkaan kuat, eh, dugaan atau sangkaan terhadap sesuatu tapi kemungkinan besarnya benar, itu don namanya. Lawannya pak wahm, wahmun. Kalau wahmun dugaan atau sangkaan terhadap sesuatu tapi apa? Kemungkinan besarnya keliru, itu namanya wahm. Kalau wahamun namanya gholatun Wahamun beda dengan wahmun. Kalau wahamun artinya gholatun keliru. Paham belum? Tapi yang lawan dzan apa? Wahmun bisukuni alha wahmun. Amma alwaham bi fathi al ha fa ma'nahu ghalatun. Paham belum? Adapun waham wahamun bi fathi al ha haknya di fathah itu artinya apa? Ghalat. Artinya ghalatun. Artinya ada kekeliruan. Mahum soal ini? Mahfud? Ewana, ini penting ini faedah mungkin eh, barakallahu fi faedah yang bisa berkaitan masalah fikih atau menjadi paham kalau sudah mengenal apa itu waham atau apa itu waham karena beda nanti artinya. Naam. Wa kadzalika fi dukhulil waqt. Seperti itu pula ketika memastikan masuknya waktu. Idza ghalaba 'ala dhanni dukhuluhu biddalail dalail asy-syar'iyyah. Apabila telah apa? Telah menguasai dugaan dominan eh, dominan dugaannya itu apa? Nah barakallahu fikum sudah masuk tapi dengan apa? Dengan dalil-dalil yang syar'i, dengan bukti-bukti yang akurat. Contohnya terbenamnya matahari. Tapi kan kita nggak melihat langsung kan teman perkiraan. Ini sudah gelap nih, sudah gelap. Kemudian sudah mulailah apa? Uh, ufuk bagian barat mulailah apa? Muncul cahaya kejingga-jinggaan. Ini dugaan kuat sudah terbenam mataharinya. Ya enggak? Kalau itu kalau kita enggak nyaksikan seperti itu. Nah, menggunakan apa? Dzan tadi itu. Naam. Mahum insyaallah. Kita lihat bawahnya itu. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala Hadi aidan min al-qawaid ad-dakhilah. Ini juga termasuk kaidah-kaidah yang masuk tahtal qaidatul 'amah. Masuk di bawah kaidah yang umum. Masuk di bawah kaidah yang umum, yaitu apa? Al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Perkara yang memberatkan pasti akan mendatangkan kemudahan. Wa annahu idza ta'adzara al-yaqin raja'na ila ghalabati dhann fi tathhiril asya' min al-ahdath wal anjas. Perhatikan baik-baik ya. Yang demikian itu bahwasannya apabila orang itu tidak mampu untuk yakin, ada udur untuk tidak bisa yakin karena enggak melihat langsung misalkan, maka kita kembali kepada apa? dugaan sangkaan yang kuat. Namanya ghalabati dhann. Dugaan sangkaan yang kuat. Paham ya? Di dalam apa? Mensucikan sesuatu ya, dari najis ataupun dari hadas. Paham belum ini? Seperti yang anak sebutkan tadi itu. Antum misalkan buang air besar. Otomatis kan antum kalau sudah selesai membersihkan kotoran-kotoran yang nah barangkali fikum ada di sekelilingnya gitu istilahnya. Nah, itu kan antum untuk yakinnya susah. Karena antum nggak lihat langsung itu tempatnya itu ya. Hanya menduga. Dugaan kuat bersih gitu aja. Paham ya? Paham belum ini? Ini namanya don. Nah, jadi nggak butuh antum langsung pakai termin, ngambil termin dulu dilihat bersih atau belum. Itu takaluf. Takaluf itu ya. Kenapa takaluf? Karena nggak perlu seperti itu. Antum menduga dugaan kuat sudah bersih, selesai. Perkara nanti masih ada sedikit ya, nah sedikit yang ternyata ada di situ, itu maafu diampuni sudah. Karena antum sudah menduga kuat bersih, selesai. Paham belum? Eh, nah, seperti itu. Jadi penting ya itu ya. Penting. Nah, jangan sampai Gagal paham. Naam. Lihat lagi. Wa idza taharta thawban wa ghalaba 'ala dhannika annahu tahura, faqad tahur. Masyaallah ini. Apabila kamu sudah mensucikan baju dan dugaan sangkaanmu yang kuat itu sudah suci, ya udah suci gitu loh. Paham belum? Contohnya antum nyuci baju yang terkena zat TA1. Warnanya kan kuning identiknya ya. Warna identiknya kan kuning. Eh, kuningnya macam-macam yang enggak usah disarah ya masa jelaskan. Antum nyuci. Nyuci, sabun direndam juga plus clean lagi. Paham ya? Warna putih bajunya ya. Nah, udah. Ternyata kok masih ada samar-samar warna kuning ya, samar-samar gitu ya. Nah, yang itu udah dugaan kuat dah bersih soal ini bukan misalkan. Paham ya? Kecuali kalau benar-benar memang kuningnya itu kuning zat TA1 tadi itu. Paham ya? Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya kalau antum sudah yakin kalau antum sudah yakin suci, suci kalau yakin ya. Tapi kalau nggak bisa untuk yakin karena benar-benar istilahnya itu nah tersamarkan tadi itu, yang penting antum sudah menempuh cara-cara yang bisa membuat apa sesuatu itu bersih dan suci. Walaupun dugaan kuatnya tadi apa? Nah, bersih. Udah selesai. Nah, untuk meyakinkan kadang susah gitu loh. Ya, nah, karena kita kan nggak bisa benar-benar teliti gitu. Wah, ini masih ada nggak resap-resapannya misalkan. Kan gitu. Nah, itu penting sekali. Wa idastanjaita wa ghalaba 'ala dhannika tuhrun tuhrul mahal faqat tahur. Masyaallah. Apabila engkau istinja, ini istinja dan dugaan sangkaanmu itu kuat bahwasanya sudah suci, tempatnya sudah suci, maka suci. Ingat-ingat ya, enggak perlu pakai apa tadi? Cermin. Eh, enggak perlu pakai cermin untuk meneliti ngecek itu enggak perlu. Cukup atau menduga dengan dugaan kuat bahwasanya apa? Suci maka suci. Nah, barakallahu fikum Ayo. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau, "Wa idza tawadda'ta." Eh, wudu ini, perhatian wudu ini karena biasanya ada orang yang terkena penyakit apa itu namanya? was-was. Kalau orang terkena penyakit was-was itu, itu bahaya sekali. Wudu itu berjam-jam enggak selesai-selesai. Lah kenapa? Kumur-kumur saja 20 kali kumur-kumurnya. Paham ya? Setelah 20 kali baru terasa, wah anda kumur-kumur ini. Ini orang terkena penyakit was-was ini. Kalau antum melihat contohnya kasus-kasus terjadi was-was itu, kita apa kemarin? Talbis Iblis. Kitab Talbis Iblis karya Imam Ibnu Jauzi itu bagus sekali itu. Menyingkap, membongkar tentang orang-orang yang terkena bisikan syaitan yang terkutuk. Ya, mengenai wudu, sholat, baca Al-Fatihah pun juga ada orang yang terkena yang terkena bisikan was-was. Baca bis mana? bis bis bis bis itu. Enggak selesai-selesai dia. Karena lafazan bis itu sama dia direnungi itu loh. Ini makharijul hurufnya pas atau belum ya ini? Bis. Allah <laughs> mustahil. Ujung-ujungnya dia enggak selesai-selesai solatnya. Seperti tadi butuh tadi itu. Orang udah selesai sholat dulu dia masih butuh di kamar mandi atau tempat butuh dia. nggak ngapain? karena belum yakin ini. Butuh diulang-ulang tuh sampai basah pakaiannya masih belum yakin bayangkan itu. Kenapa penyakit waswas itu banyak sekali. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim dengan semakna mereka menasihatkan kalau ada bisikan syaitan yang terkutuk seperti itu, langsung saja segera dipalingkan. Jangan ikutin alurnya. Bahaya. Nah, barakallahu fiikum bahaya sekali karena apa? Merusak amalan. Eh, ujung-ujungnya kan akhirnya kan terlambat amalannya. Wudu sampai berjam-jam enggak selesai-selesai bayangkan itu. Nah, Allah musta'an. Seperti apa lagi contohnya kemarin? Seperti orang yang mandi junub. Orang kalau terkena penyakit was-was, mandi pun itu belum merasa mandi gitu loh. Sampai dia masuk ke sungai atau lautan, jebur gitu, berenang baru wah baru mandi. Orang penyakit waswas seperti itu, hati-hati. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Wa idza tawadda'ta maghalaba 'ala dhanni ka'annaka asbarta faqad asbarta. Apabila kamu wudu dan dugaan sangkaanmu yang kuat itu bahwasanya sudah sempurna, ya sudah sudah sempurna. Paham ya? Sudah sempurna. Contohnya taruhlah antum ketika mengusap apa itu? Kepala sama telinga. Ya enggak? Antum ketika mengusap kepala sama telinga gini, paham ya? Nah, gini, itu posisinya bagaimana posisinya? Kan antum enggak bisa lihat belakang, cuman diperkirakan kena semuanya. Ya enggak? Apakah perlu pakai termin mau dilihat belakang ini pas belum ini gini-gini kan. Enggak perlu. Enggak perlu takalluf ya. Enggak perlu takalluf. Tapi bagaimana melihat enam dugaan sangkaan yang sangat kuat tadi itu. Mohon insyaallah ya. Ayo ambar barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa kadzalika dukhulul waqt lis-shalah. Seperti itu pula masuknya waktu untuk salat. Yuktafa fihi bi ghalabatiz Dicukupkan dengan apa? Dengan dugaan sangkaan yang sangat kuat. Ini sudah masuk ini. Lah mana tandanya? Diperkirakan sudah masuk karena sudah mulai gelap, kemudian ufuk bagian barat eh, muncul apa? Muncul cahaya yang warnanya kuning kejingga-jinggaan itu. Oh, berarti ini sudah dugaan kuatnya sudah masuk maghrib. Itu boleh ya gitu loh ya. Karena antum kan menyaksikan langsung. Posisinya seperti itu. Naam. Falau ghalaba 'ala dhannika dukhul waqt wa sallaita wa lam wa lam ta'lam annahu qabla al-waqt. Fa salatuka sahihah. Kalau kamu sudah menduga kuat bahwasanya sudah masuk waktu dan kamu salat dalam keadaan kamu tidak tahu, nah walau wa lam, walam ta'lam dalam keadaan kamu tidak tahu, bahwasannya itu belum masuk waktu, fasolatu kasahnya Solat itu sudah benar. Karena kita membangun di atas apa tadi? Don, Belum. Nah, tapi kalau dibangun di atas yakin lain lagi. anak yakin belum masuk waktu ini. Antum solat, solatnya sah atau enggak? Enggak sah. Kenapa? Al yakinu lainnya zul Yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Kalau dia yakin belum masuk waktu, ngapain solat itu? Ini kan permasalahannya bukan masalah yakin, Don, Belum. Itu pahami ya, baik ya. Bukan masalah yakin itu don Dugaan kuatnya masuk waktu. Ternyata antum sholat Eh? belum masuk waktu dalam karena kamu tidak tahu misalkan sholatnya sah. Tapi kalau yakin bagaimana? Yakin belum masuk waktu. Dia sholat misalkan. Ya jelas gak sah karena dia yakin dari itu. Kita lihat. Ini Masya Allah contohnya bagus sekali kalamnya Syekh Muhammad bin alaihi wasallam rahimahullah taala, "Lakin law tabayyana ba'da dzalik annaka qad shallaita qabla al-waqti fa salatuka al-ula naflun wa yajibu 'alaika an tusalli al Masyaallah. Ini solusinya. Tapi setelah salat wajib taruhlah setelah salat wajib baru nampak ternyata kamu salat belum masuk waktunya, salatmu yang pertama itu dianggap salat sunnah. Paham belum? Contohnya antum salat maghrib atau taruhlah salat isya. Paham ya? Solat Isya antum menduga sudah masuk waktunya. Paham ya? Ternyata setelah sholat ngecek lagi belum masuk waktu. Solat antum atau solat kita yang solat Isya tadi itu belum masuk waktu, diingatkan sunnah sudah. Dianggap sholat sunnah itu. Akhirnya apa? Engkau sholat lagi sholat wajib yang berikutnya. Paham belum? Seperti itu. Jadi penting ya ini ya. Jangan sampai keliru. Jadi terkadang kita menggunakan ghalabatud dhan. Ghalabah Dugaan sangkaan yang kuat itu terkadang dibutuhkan. Karena nggak mungkin kita itu yakin terus. Nah, contohnya masalah taharah tadi kan, nggak perlu antum pakai cermin lihat-lihat sudah bersih atau belum. nggak perlu antum cermin pakai cermin lihat belakang bagaimana telinganya sudah semuanya apa? terbasuh atau belum kan nggak perlu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allahul musta'an. Kata beliau di sini, wa kadzalika fil fitr. Nah, seperti itu pula fil fitr. Nah, dalam masalah apa? buka puasa. Idza kunta sha'iman apabila kamu puasa wa ghalaba 'ala dhannika perhatikan ya dan dugaan eh, dugaanmu sangat kuat anna syamsa bahwasanya matahari qad gharabat matahari sudah tenggelam atau terbenam summa akalta kemudian kamu makan ini dugaan kuatnya matahari terbenam matahari terbenam itu dugaan kuatnya gitu ya kemudian kamu makan walam yatabayyan laka dan belum nampak jelas padamu annaha lam taghrib dan tidak nampak padamu bahwasannya apa matahari ternyata belum terbenam tapi nggak nampak dugaan kuatnya terbenam ternyata sudah makan dalam keadaan nggak tahu kalau matahari itu ternyata belum terbenam itu loh ewa fasiyah muka sahih puasamu sah puasamu sah contohnya kan sekarang kita misalkan jauh dari pegunungan jauh dari pantai juga perhatikan ini ya jauh dari pegunungan jauh dari pantai nah biasanya orang bisa menyaksikan terbenamnya matahari kan di gunung yang mungkin tinggi atau di pantai gitu. Nah, kalau fikum. Nah, posisi seperti itu kita menduga wah sudah terbenam nih mataharinya. Antum makan. Paham ya? Maka puasanya sah karena membangun bukannya tadi itu di atas don. Awasannya ya. Nah, kita lihat di sini. Fa in tabayyana laka annaha lam taghrib, Tapi setelah nampak Eh, apabila telah nampak padamu bahwasanya ternyata matahari belum terbenam fal qaulur rajih maka pendapat yang kuat anna siyamaka sahihun aidha bahwasanya puasamu itu juga sahih puasamu juga sahih li'anna al-fitra laisa nam terkewajiban karena yang namanya buka puasa itu bukan meninggalkan kewajiban bukan meninggalkan apa kewajiban walakinnahu fi'lun mahdzur tapi yang namanya Nah barakallahu fikum berbuka puasa itu dalam keadaan belum masuk waktunya itu apa melakukan sesuatu yang nah mahdzur dilarang. Kan gitu. Nah, barakallahu fikum. Mohon salah ya? Paham belum ini? Paham belum antum? Paham enggak? oh, ini paham baik-baik. Wa fi'lul mahdzur yu'fa anhu bil jahli wan nisyan. Sedangkan melaksanakan atau melakukan perkara yang dilarang itu diampuni. Nah, barakallahu fikum mungkin karena sebabnya karena kebodohan atau karena lupa. Jadi kalau karena lupa atau karena bodoh diampuni ya, ya, walaupun dia melanggar enam perkara yang diharamkan dia lakukan tapi karena bodoh atau karena lupa itu diampuni. Mahum soalan ya. Ayo na'am. Berikutnya kata beliau, wa min furu'ihi dan termasuk cabangnya juga annal mutamatti' wal qarin. Sudah kita lewati, tamat wal qarin ini berkaitan masalah apa ini? haji tamattu, haji qiran, haji ifrat yang sudah kita lewati pembahasannya. Jadi kami harapkan jangan gagal faham. Nah, anal mutamatti wal qarin bahwasanya orang yang berhaji tamattu dan orang yang berhaji qiran, nah barakallahu fikum qad hasala likullin minhuma hajjun wa umratun taman fi safarin wahid masyaallah. Kata beliau, sungguh masing-masing di antara keduanya itu sudah terwujudkan yang namanya haji dan umrah secara sempurna dalam satu safar. Kalau tamattu karena dia menikmati satu safar dapat dua. Safarnya sekali dia. Dari Indonesia pergi ke Saudi. Eh, ke Makkah misalkan. Ingin apa? Dia diniatkan ingin apa? Haji tamat tamattu. Paham ya? Nah, di samping dia telah haji, ketika ritual haji tersebut sebelumnya digabung sekalian dengan apa? Umrah misalkan barakallahu fiikum. Nah, itu nanti hajinya haji Kiran Paham ya? Nah, plus amalannya ritualnya kan dapat haji umroh. Ya enggak? Kan rukunnya kan rukunnya sama, cuman terbedakan satu aja. Apa itu bedanya? Wukuf di padang Arafah, kan itu. Intinya kan dia ihram, tawaf, sa'i, kan itu. Ya enggak? Bedanya satu tok, yaitu wukuf di padang Arafah, kan itu. Jadi kalau dia niatkan wah nama haji Kiran satu safar padahal bisa Tahu belum? Nah, kalau tamattu itu nanti barakallahu fikum dia haji dan umrah dalam satu dalam satu safar. Tapi posisinya enggak digabung ketika ritual. Paham ya? Mungkin dia umrah dulu selesai, ya kan? Santai-santai di sana sambil menunggu musim haji atau sambil menunggu waktu untuk haji misalkan. Akhirnya dia mulailah ihram untuk yang kedua kalinya untuk haji. Dalam keadaan enggak pulang ke Indonesia gitu loh ya. Itu namanya apa? Haji tamattu. Maksudnya dia itu haji plus dapat kenikmatan umroh dalam keadaan satu safar itu loh. Enggak pulang lagi ke Indonesia. Amlum. Jadi ini masya Allah kenikmatan haji tamattu dengan haji kiran ini. Kalau haji ifrat ya dapatnya haji saja karena ifrat. Amlum. Ayo na'am. Walihada wajaba alaihi al-hadi syukran li hadin ni'mah. Oleh karena ini diwajibkan bagi orang tersebut yang melakukan haji tamattu atau haji kiran untuk melakukan sesembelihan dalam rangka untuk bersyukur terhadap nikmat tersebut. Coba bayangkan, satu safar dapat dua. Coba bayangkan, dapat haji plus umroh. Senang nggak kira-kira? Senang. Nah, barakallahu fiikum. Oleh karena itu, tadi itu disebutkan bahwasanya apa? Diwajibkan bagi nah barakallahu fiikum masing-masing keduanya yang melakukan haji tamattu' atau haji kiran tadi itu untuk melakukan sesembelihan sebagai bentuk syukur terhadap nikmat tersebut. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-farqu bainal mutamatt'i wal qarin ini. Bedanya antara mutamatt'i dan qarin. Nah, bedanya apa kira-kira kita lihat di sini. Bedanya antara mutamatt'i dan qarin, annal mutamatti'a idza ata bil umrah halan ihrami. Masyaallah. Mutamatt'i itu adalah apabila dia telah datang dengan ritual-ritual umrah, maka dia telah apa tahallul terhalal dari ihramnya karena sudah umrah selesai. Paham belum? Nah, tapi setelah itu nanti kan digabung lagi dengan apa? Haji. Wal paham belum ini bedanya? Bedanya al-qarin dengan nah mutamatik tahu nggak bedanya? Kalau al-qarin itu langsung digabung gitu loh, hajinya sama umrahnya. Paham belum? Bedanya kan cuma satu aja. wukuf di padang Arafah. Paham belum ini? Tapi kalau mutamatik itu bagaimana? Dia datang umroh selesai umrohnya clear, selesai. Tahallul, tahallul. Nanti ketika sudah mau mendekati musim haji atau istilahnya sudah nah mendekati orang-orang berhaji, dia ihram lagi untuk haji itu loh. Paham belum ini bedanya? Antum paham enggak Abdul Aziz? Ewa, itu namanya apa? Hajinya namanya haji. Haji apa? Tamattu. Kalau kiron ritual haji dan umrah jadi satu dia melaksanakannya. Paham belum? Ayo, na'am. Wal qarin la yahil illa yawm illa yawmal 'id. Sedangkan qarin ini yang namanya qarin karena digabungkan tadi itu, dia tidak bisa apa? Tahallul, dihalalkan dari ihramnya itu kecuali pada hari raya Id. Karena nanti sana nanti ritualnya apa? Harus wukuf di padang Arafah. Ada yaum tarwiyah tanggal 8 Hijriah, tanggal 8 Dzulhijjah afan. Dan nah, tanggal 8 Dzulhijjah Nam yaum tarwiyah barakallahu fikum, itu mereka kemana? Pergi kemana? Ke Mina ke Mina, bermalam di sana. Tadi harinya setelah matahari terbit, mereka pergi ke mana? Tanggal sembilannya ke Arafah. Kan itu. Di Arafah nanti barakallahu fikum, enam di sana menjama antara salat duhur dengan salat asrnya. Sebelumnya ada khutbah-khutbah Arafah itu biasanya. Kemudian setelah itu nanti nah mereka apa? Eh, barakallahu fikum berbondong-bondong pergi ke Musdalifah. Paham ya? Nah, di Musdalifah boleh bermalam, boleh sampai pertengahan malam, balik lagi nanti besoknya hari besoknya lagi berarti tanggal 10 ya. 10 Dzulhijjah sudah Idul Adha barakallahu fiikum Id, mereka barulah nanti nah, balik dari Musdalifah menuju ke Mina. Paham ya? Ke tempat apa? Tempat ritual untuk melempar itu. Melempar apa? Jumrah. Nah, barakallahu seperti itu. Naam. Itu ritualnya. Oleh karena itu kata beliau, dia tidak boleh tahallul kecuali hari Id. Walihada amalul qarin wal mufrad sawa. Oleh karena ini, amalan ritual orang yang haji qarin dengan haji mufrad ifrad itu sama. Nah, sama. Kata beliau sama. Nah, barakallahu fikum. Wa wujubu ad-dam. Ad-dam ini bukan darah ini ya dan wajibnya untuk nah barakallahu fikum denda yaitu dengan menyembelih sembelian alal qarin wal mutamatti sawun aidan. Untuk yang berhaji kiran dan haji tamattu' itu sama juga. Amal mutamatti fa bil ijma' ala dzalik. Kalau mutamatti jelas ijma' dia. Ijma' untuk apa? Nah barakallahu fikum melakukan sembelian Dikenal dengan dam tadi itu sembelian Lalu itu ya. Nah barakallahu fikum. Kenapa? Karena dia sudah nikmat itu loh sudah nikmat satu safar dapat dua, haji dan umrohan itu na'am barakallahu fikum. Ayo na'am. Mau insyaallah? Ayo. Dan lihat di sini. Li'annahu binas as-sarih dikarenakan dengan apa? Dengan dalil yang jelas dan juga gamlan Faman tamatta'a bil umrati ila al-haji, maka barang siapa yang bernikmat-nikmat dengan umrah sampai haji, famastaysara famastaysara al haji Maka hendaknya dia apa? melakukan sembelihan yang dimudahkan. Paham ya? Bayar tadi itu. Naam. Itu. Eh, naam. Kita lihat di sini. Wa amal qarin fa akthar ulama ala annahu kal mutamatti' bina'an ala annahu awqa' naam nasakain fi safarin wahid. Masyaallah ini. Adapun qarin yaitu orang yang berhaji tapi digabung dengan umrahnya, maka jumhur ulama kebanyakan ulama bahwasanya apa? ala annahu kal mutamatt'i. Maka yang haji kiran tadi seperti haji mutamattu' binaan dibangun di atas apa? annahu awqa karena telah terjadi padanya apa? nasakain. Dua ibadah. Ibadah apa? Haji dan umrah. Fi safarin wa'id dengan satu safar. Contohnya apa contohnya tadi? Contohnya adalah Nah barakallahu fikum, dia safar dari Indonesia ke Naam Arab Saudi. Ya otomatis yang namanya haji kemana coba? Di mana hajinya? Eh, di mana? Riyadh, Jeddah di mana? Mekah ya. Nah, jadi dari Saudi dari Indonesia dia berangkat ke Mekah misalkan. Paham ya? Sampai di sana nanti enggak pulang dia. Setelah dia umrah selesai, nunggu ayamul haji, hari-hari haji. Disitulah dia mulai baru ikhram lagi untuk haji. Berarti kan dapat dua. umroh dulu, setelah itu apa? Haji. Ini namanya haji apa namanya? tamat toh, Paham? Tapi kalau haji kiron, dia itu ritual haji umrohnya digabung gitu loh. Cuma terbedakan pada satu itu ukuf di padang Arafah. Kan rukunnya kan empat kalau haji. Kalau umroh kan cuma tiga. Ya enggak? Ihram, tawaf, sa'i. Kalau haji tambah satu wukuf di padang Arafah. Paham maksudnya? Ayo na'am. Kita lihat di sini. Wal qaulu tsani pendapat yang kedua, annal mutamatti' huwa alladhi yalzam huwa alladhi yalzamuhu al-hajj. Adapun mutamatti' orang yang haji tamattu itulah yang diwajibkan untuk melakukan sesembelian. Li'anna al-hadiyya fi muqabil tamattu bima ahalallahu lahu min al-umrah ila al-hajj. Dikarenakan sesembelian tersebut itu dalam rangka untuk apa? Na barakallahu fiikum, na'am untuk membalas tamattu, bersenang-senangnya dia dengan apa-apa yang Allah telah halalkan berupa apa? umrah sampai haji. Kamu lihat itu ya? Nah, paham soalnya ya? Ayo na'am. La li safar anhu, bukan karena semata-mata safarnya cuma sekali itu bukan, karena nikmat tadi loh ya, diperbolehkan untuk haji dan umrah dalam waktu yang bisa dikatakan apa? Nah, barakallahu fikum sekalian itu istilahnya. Nah. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau di sini barakallahu fikum disebutkan wa hadza la syakka annahu dhahirul Qur'an. Ini enggak diragukan lagi. Inilah dhahir isi yang terkandung dalam Al-Qur'an. Lakin lil mukhalafatil jumhur yatawaqqaf al-insan fi dzalik. Akan tetapi untuk menyelisih jumhur pada jumhur maka seseorang nggak boleh tawakuf dalam masalah hal tersebut. Kesimpulannya, kesimpulannya para kalafikum terbedakan antara haji tamatuk dengan haji kiran. Terbedakannya ritual yang ada di sana. Adapun untuk safarnya berapa kali safar? Ah Abdurrahman sekali saja, satu kali safar saja. Perbedaannya di sana bagaimana dia ritual yang dia lakukan. Kalau umrah dulu setelah itu haji berarti namanya haji apa? Ah Abdul Aziz tamattu. Tapi kalau digabung langsung haji dan umrah namanya apa? Qiran. Kalau haji saja namanya haji apa? Ifrat. Selesai kan? Ayo na'am. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. selesaikan dikit lagi. Wa yadkhulu fi hadzal asl ibahatul muharramat lil muttar. Masuk dalam kaidah ini juga, kaidah apa tadi? Al-masyaqqah tadlibut taisir. Diperbolehkannya sesuatu yang haram bagi orang yang terpaksa. Ya enggak? Apa dalilnya? Dalam matan Al-Qawaidul Fiqhiyah, eh, diperbolehkan bagi orang yang apa? terpaksa untuk melakukan sesuatu yang haram. Apa? Kalau orangnya terpaksa itu nggak diharamkan lagi. Sesuai haram boleh-boleh saja gitu loh. Kalau orangnya terpaksa. Tapi kalau nggak terpaksa dalam keadaan nggak terpaksa kan haram-haram. Apa? Apa? Wah itu lain. Itu masalah eh, digugurkannya dosa, keliru, wal khata, wal ikrah, wal itu kan keliru, lupa, terpaksa. Ini bukan terpaksa, maksud dalam artian bukan dipaksa. Dia itu terpaksa untuk makan sesuatu yang haram itu loh. Paham belum? Itu tadi kan berkaitan masalah digugurkan dosa karena sebabnya terpaksa, lupa atau keliru. Nah, ini sekarang sesuatu yang haram itu jadi boleh itu loh bagi orang yang terpaksa. Dalilnya mana? Ingat jangan antum? Itu sambungannya. <laughs> Anda pengen intinya, itu sambungannya. Sesuatu yang terpaksa karena darurat itu sesuai dengan kadar daruratnya itu benar. Cuman yang menunjukkan pas bahwasannya sesuatu yang diharamkan itu jadi boleh gitu loh. Oh ya. Enggak diharamkan lagi itu loh. Ayo <laughs> ya, itu, sisanya setelahnya nah itu yang anak inginkan. Walaysa wajibun bil tidari wala muharramun ma'at tirari. Walaysa wajibun bil tidari wala muharramun ma'at tirari. Nah, barakallahu fikum, tidak ada lagi sesuatu yang wajib kalau dia tidak mampu dan tidak ada lagi sesuatu yang apa? yang diharamkan kalau dia terpaksa. Itu penting sekali. Nah, barakallahu fikum itu penting sekali. Naam. Ewa. Kita lihat lagi di sini. Kata beliau nomor dua itu Liqaulihi ta'ala dikatakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turiltum ilaih." Sungguh Allah Ta'ala telah merinci untuk kalian sesuatu yang telah diharamkan atas kalian kecuali yang kalian itu terpaksa. Paham ya? Terpaksa. Naam. Paham belum? Walaysa wajibun bilaqtidari wala muharramun ma'attirari itu. Wala muharramun ma'attirari. Fa in qala qailun kalau seandainya ada yang berkata, lawit turra al-marid ila syurbi dawa'in muharram hal yajuzu lahu amla Nah, sekarang kalau seandainya orang yang sakit itu terpaksa minum obat yang obatnya haram. Obatnya terbuat dari khamar misalkan. Eh, obatnya terbuat dari apa? Perasan ganja misalkan. Obatnya terbuat dari serbuk-serbuk sabu eh, sabu-sabu misalkan. Terbuat dari nah barakallahu fiikum intinya obat obat terlarang. Haram kan hukumnya? Nah, boleh enggak kalau terpaksa harus minum obat itu itu loh? Eh, kita lihat. Al-jawab la yajuz. Jawabannya enggak boleh. Kenapa kok enggak boleh? Dalilnya kan jelas kemarin apa dalilnya itu? Eh, dalilnya apa dalilnya kemarin itu? Ketika seorang nah barakallahu fikum eh, salah satu sahabat berkata kepada Rasulullah wasallam bahwasanya membuat obat dari khamr. Nah, apa itu? Fa innahu laysa bidawa. Sesungguhnya khamr itu bukan obat, fa innahu da. Lakinnahu da. Akan tapi itu adalah apa? Adalah penyakit. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah. Kemudian juga dalil yang lain apa kemarin itu? Ma anzalallahu shifaan lakum. Nah, barakallahu fikum ma haramallahu alaikum. Semakna itu ya. Eh, artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menurunkan atau menjadikan obat untuk kalian dari sesuatu yang diharamkan. Itu dalilnya. Sudah kita lewati. Dan lagi. Li'annahu la darurata lid-dawa. Dikarenakan enggak ada perkara darurat untuk obat itu. Nyari dulu Fakam min maridin syafahullah biduni dawa. Betapa banyak, betapa banyak orang yang sakit Allah telah sembuhkan tanpa obat. Bayangkan tanpa obat sembuh ya. Seperti sakit migrain. Sakit migrain itu yang kepalanya posisi separuh itu kadang orang tidur sembuh dengan seizin Allah Subhanahu taala. Nah, tanpa obat padahal. Atau misalkan dibekam misalkan. Tanpa minum obat dia dibekam aja sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kata kita lihat, walau salimna anna hunaka darurah la tandafi illa bid Kalaulah seandainya kita Taruhlah kita terima sekarang. Taruhlah kita terima bahwasanya di sana ada perkara darurat yang tidak bisa tertolak kecuali dengan obat yang haram tadi itu. Fakam min insanin tanawal. Kullama qila min dawa walakinahu lam yashfi. Ini bayangkan ini. Kita ulangi lagi. Walau salim, nah kalau rasa andainya taruhlah kita terima sudah. Di sana ada perkara darurat yang tidak bisa teratasi kecuali dengan obat. Maksudnya mau nggak mau harus berobat itu loh. Kata beliau apa? Betapa banyak orang yang sudah mengambil obat, obatnya untuk ini, obatnya untuk ini, tapi juga nggak sembuh-sembuh. Karena siapa sih yang menyembuhkan itu? Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Nah, dan terus terang anak pribadi dan juga mungkin antum juga sudah mencobanya, hindari yang namanya obat-obat kimia. Kalau belum terbiasa hindari yang namanya obat-obat kimia. Paham ya? Karena kalau sudah terbiasa obat kimia itu biasanya, nah barakallahu fikum, dia itu terikat seakan terikat atau bahkan bisa dikatakan apa? Nah, barakallahu fikum e, ketagihan dengan obat tersebut. Kalau bukan obat itu enggak sembuh biasanya. Seperti apa? Pusing kepalanya. Kalau enggak minum paracetamol enggak sembuh. Ha? sakit mah, wah ini bagaimana ini? Dikasih obat soda, dikasih e, bar, minyak zaitun, dikasih madu enggak sembuh. Tapi kalau minum putrek sembuh misalkan. Ha? Atau promak misalkan sembuh misalkan. Upayakan semaksimal mungkin kalau belum terbiasa obat-obat kimia, dibiasakan mengkonsumsi obat tibun nabawi, pengobatan tata cara nabi, madu, jintan hitam, minyak zaitun atau yang semisalnya. Intinya hindari obat kimia. Kalau nggak terpaksa terpaksanya, nah karena biasanya itu tadi, ala ah, sudah jumpai berkali-kali ya, eh, ikhwah kita mungkin di sana atau di sini misalkan, itu kalau nggak paracetamol nggak sembuh ya. <laughs> Allah Ustaz. Nah, tapi kalau madu ada, habas sauda ada. Kemudian apa? Zaitun ada, tapi posisinya ketika sekali minum paracetamol langsung reaksinya tepat katanya. Ya itu karena sudah terbiasa tadi ya. Jadi yang penting barakallahu fikum, obat itu bukanlah semata-mata yang bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menempuh sebab. Jadi jangan sampai atau menjadikan sebab itu puncak gitu ya. Sebab ya sebab gitu loh. Bukan sebab itulah yang menyembuhkan. Sebab itu hanya ditempuh. Tapi yang menyembuhkan mutlak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Ayo. Naam. Kita lihat sini apa kata beliau? Tsumma la yumkin an yakuna fi ma haramallahu alaina shifa. Tsumma la yumkin an yakuna fi ma haramallahu ta'ala alaina shifaan. Kemudian enggak mungkin Allah taala menjadikan sesuatu yang Allah Ta'ala haramkan untuk kita sebagai obat. Paham ya? Jangan sampai antum tertipu dengan orang-orang yang mungkin ini obat ini, obat ini katanya. Nah, Allah musta'an. Padahal itu haram misalkan. Li'anna law kana fihi khairon ma haramahu Allah taala alaina. Karena disa, karena kata beliau, kalau seandainya obat yang haram tersebut itu adalah ada kebaikan di situ, niscaya Allah taala tidak haramkan bagi kita gitu loh. Wastasnal ulama min hadza maslatun. Ini. Perhatian ini, hukum globalnya apa? Hukum globalnya tadi Allah taala tidak menjadikan obat itu dari sesuatu yang haram. Mahum. Kalau seandainya sesuatu yang haram itu ada obat dan ada kebaikannya, saya Allah taala tidak mengharamkan itu ya. Nah, dan para ulama mengecualikan minhada dari pembahasan ini masalah suatu permasalahan. Wahya idha ghassal insan bil luqmatin wa laysa 'indahu illa na'am ka'sunil khamr. Falahu an yashrab lidab'il ghass sah fakat thumma yumsik li'anna fihi darurah li syurbihi wa fi indifa' ad-darurah bi syurbihi. Kalau sekarang ini ada orang yang dia itu bisa dikatakan benar-benar apa? Nah, kelaparan sekali atau haus sekali. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Na'am padahal posisi dia apa? Tidak akan bisa tersembuhkan kecuali dengan lukmah. Lukmah itu satu suapan lah taruhlah gitu atau satu teguan. Wa laysa indahu illa ka'sun min khamr. Eh, tidak ada di sisinya kecuali segelas air minum tapi air minum khamr. Paham ya? Minuman keras. Falahu an yashrab, boleh dia minum lidaf'il ghassah faqat. Dalam rangka untuk apa? Menghilangkan nambah barakallahu fikum kelaparan atau kehausan yang sangat tadi itu. Suma yumsik, setelah minum selesai, eh, sudah enggak lapar lagi, enggak haus lagi, sudah teratasi, tahan. Jangan nambah lagi. Eh, nah, baru tadi itu dalilnya. Wa kullu mahdzurin ma'ad darurah biqadri ma tahtajuhu darurah. Paham ya? Setiap sesuatu yang diharamkan bersamaan darurat itu sesuai dengan kadar daruratnya. Kalau sudah enggak darurat lagi enggak boleh. Paham belum? Darurat harus makan bangkai. Sudah habis satu piring misalkan. Setelah itu nanti nambah lagi boleh enggak? Enggak boleh. Sampai datang darurat lagi. Mahum salah? Naam. Kita lihat di sini. Li'anna fihi darurah li surbi. Karena di sini darurat kan untuk minumnya. Wa fi intifa'at darurah bi Dan di sini juga apa? Bisa menghilangkan darurat tersebut nah dengan meminumnya. Ini kalau darurat. Ini kalau apa? Darurat. Allahumma musta'an. Berikutnya. Wa ibahatu ma tad'ul haja ilaih kal araya. Dan diperbolehkannya sesuatu yang memang dibutuhkan. Eh? dibutuhkan kepadanya seperti araya. Kalau araya, araya itu Aroya itu jual beli. Masuk dalam kategori apa? Jual beli. Yang bagaimana? Lihat nomor tiga bawah itu. Ala aroya bai'ur rutab bitamri ala ru'usin nakhl. Ini. Menjual rutab ya, kurma yang nah barakallahu fikum basah ya. Bitamr dengan kurma. Sudah jadi kurma ini ya. Menjual rutab dengan kurma nah barakallahu fikum ala ru'usin nakhl. Yang masih ada di nah barakallahu fikum Enam di batang pohon kurma. Ayo, di batang pohon kurma. Ayo. Nah, kita lihat sini. Wa minal ma'lum anna tamra la yuba'. Perkara yang dari ketahui bahwasanya kurma itu la yuba' birutab. Enggak boleh dijual dengan ada dengan rutab. Nah, barakallahu fikum, enggak boleh dijual dengan rutab. Li ta'adzuri tasawi bainahuma. Karena apa? Karena enggak mungkin sama di antara keduanya. Kurma kurma, rutab rutab. Mana itu. Nah, jadi nggak bisa. Eh, beda antara rutab dan kurma. Kurma sudah jadi kurma, dia sudah mulai mengering atau istilahnya sudah matang lah kurma matang itu ya. Tapi rutab kan kurma basah. Nah, jadi karena tidak samanya itu nggak diperbolehkan. Lakin akan tapi idza taja al faqir ilar rutab. Kalau seandainya orang yang fakir benar-benar butuh kepada rutab untuk berobat atau semisalnya, walaysa indahu naqdun, dia enggak punya uang. Nah, Nah, wa indahu tamrun, dia punyanya kurma gitu loh. Dia butuh rutab, dia nggak punya uang, punyanya kurma. Punyanya apa? Kurma. Falahu an ya'tiya li sahibin nakhl wa boleh bagi dia mendatangi pemilik pohon kurma tadi seraya berkata, "Bi alayya nam samratan nakhlah hadhihi bi tamr." Jualah eh, buah pohon kurma ini, ya, rutab ini, nah barakallahu fikum dengan apa? dengan kurma ini. Namanya barter namanya. Namanya apa? Barter, bukan better. Better lain lagi. Namanya <laughs> better itu center ya, barter. Barter itu apa, sih barter itu? Tukar menukar barang. Paham ya? Nam kurma ditukar dengan apa nih? Rutab. Nah, ini kalau posisi darurat enggak masalah. Kata beliau, Disebutkan sini wa yaqul orang tadi yang fakir ngomong bi alayya tamratan naklah hadhihi bi hadha tamr alladhi 'indi. jualah kepadaku eh, buah pohon kurma ini, rutab tadi itu dengan kurma ini yang ada di sisiku. Wa huwa jaizun diperbolehkan bi syurutihi al-ma'rufah bil fiqh. Disebutkan apa? Dengan syarat-syarat yang diketahui dalam ilmu fikih. Syaratnya apa? Enggak boleh majhul. Majhul bagaimana? Nah barakallahu fikum maksudnya posisinya benar-benar nampak dan jelas ini kurmanya sekian, rutubnya sekian. Tapi kalau majhul jangan karena bi' majhul majhul kan haram. Menjual sesuatu yang enggak diketahui barangnya kan haram. Aku jual semua ikan dari laut. Eh, semua ikan laut anak jual ke antum misalkan. Boleh enggak gitu? Enggak boleh lah laut milik siapa? Ikannya ikan yang mana? Paham ya? Anak jual semua ikan dalam kolam ini. Berapa? Satu juta. Lah ikannya pokoknya semua yang ada di sini katanya. Enggak nyebutkan berapa isinya. Setelah dipancing, kemudian dijaring, di eh, airnya dikeluarin semuanya teman tiga. <laughs> Itu pun apa bawal. <laughs> Allah musta'an. Berarti kan ada yang dirugikan situ. Jadi ini yang tiga ini. <laughs> Allah musta'an. Paham maksudnya? Paham maksudnya ya? Jadi jual beli itu harus benar-benar clear, nampak jelas itu. Apalagi sekarang zaman jual beli apa? Online. Itu harus benar-benar clear, jelas barangnya, fotonya sesuai dengan yang dijual tadi itu. Jangan yang difoto warnanya hitam yang dikirim biru. Ya udah. Bikin kisruh seperti itu kan itu. Allah musta'an. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Na'am barakallahu fikum." Atas itu wa ibahatu akhdil iwad fi musabaqatil khail wal ibil wasiham. Masya Allah ini bedanya. Ya Allah. Diperbolehkannya mengambil apa iwat, Mengambil apa upah dalam perlombaan pasuan kuda, onta dan panah memanah. Ingat-ingat ya, upah ini, hadiah ini bukan hasil urunan. Nah, kalau orang-orang urunan dulu ya, tarikin dulu, tarikin dulu hadiah. Haram itu. Paham ya? Tapi ada orang muslimin misalkan, ada orang muslimin dia pengen melihat istilahnya apa? Eh, pertunjukan panah mana, tapi dilombakan misalkan. Tapi orang ini menghadiahkan jadi orang tadi nggak mengeluarkan biaya sama sekali. Yang untung pun untung, yang rugi pun nggak kerugian, ya enggak. Tapi kalau ditarikin bagaimana? Setiap orang ditarikin dulu. Nanti yang kalah bagaimana? Mengeluh, wah anak dah kalah ini. Judi kan ujung-ujungnya, tapi ini enggak, ini ada muslimin fa'ilul khair, orang yang punya uang gitu, dia ingin melihat pertunjukan, mungkin panah mana atau pacuan kuda atau balapan kuda misalkan ya. Tapi dengan cara apa? Dilombakan, udah. Duluan siapa coba? Nanti kalau yang menang dapat hadiah. Kan nggak ada yang rugi kan di situ. Yang kalah pun juga nggak rugi karena nggak mengeluarkan uang. Nah, yang menang pun beruntung karena dapat uang kan itu. Tapi kan nggak ada yang dirugikan di situ. Nah, barakallahu film. Tapi kalau urunan tadi itu ditarik dulu yang masuk tarik dulu. 10 ribu 10 ribu misalkan. Itu nanti kan ada yang dirugikan. Allahu musta'an seperti itu. Perjudian. Seperti apa contohnya yang ada di jalan itu? Eh, templek. Oh, templek enggak, <laughs> merpati itu loh, merpati tempel itu loh ya. Itu kan sebelum eh, dilaksanakan perlombaan balapan tempel ini kan taruhan dulu itu loh. Berapa berapa ya siapa? Antum yang warna apa? Anak yang merah, antum yang apa? Anak yang putih, anak antum yang anak yang biru kan Nah, nanti dah melakukan uang semuanya, nah, nanti yang menang dapat. Ada yang rugi kan di situ? Jelas, itu perjudian jelas sekali itu. Nah, Allah musta'an, hati-hati. Ini yang diperbolehkan. Nah, nomor satu, Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sabaqa anna Syekh rahimahullah taala addahu min jihatin ukhra min babi min babin anna syari'a la ya'mur illa bima maslahatuhu khalisatun aw radihatun. Kata beliau telah lewat bahwasanya Syekh rahimahullah taala Sa'di rahimahullah taala telah menghitungnya atau menyebutkannya dari sisi yang lain. Nah, dalam bentuk apa? dalam bab bahwasanya syariat itu tidaklah merintahkan kecuali yang apa? Kecuali yang ada manfaatnya secara murni atau manfaatnya kuat. Wala yunha illa amma mafsaduhu khalisah aw Dan syariat ini tidak melarang ya? Enggak melarang sesuatu kecuali yang apa? Yang kerusakannya itu murni atau kerusakannya itu kuat. Jadi kerusakannya lebih kuat, kerusakannya murni barulah dilarang. Tapi kalau kalau tidak seperti itu maka tidak dilarang. Nah, barakallahu fikum. Kita nah, lihat sini. Paham belum ini? Paham maksudnya ya? Jadi perlombaan apa yang diperbolehkan tadi, Ihsan? Boleh ngasih hadiah tadi? Mana? Eh, pacuan kuda atau onta tadi ya? Ayo Itu tapi dengan cara apa? Tidak urunan, tidak iuran. Orang satu orang yang ingin menghadiahkan itu loh. Itu boleh nggak masalah na'am. Wa ibahatu tazawudil hur lil amah idah. Udimat taul wa khafal anat ini. Masya Allah. Artinya apa ini artinya? Diperbolehkannya orang yang merdeka menikahi budak wanita. Merdeka itu biasanya sama merdeka. Budak sama budak, tapi diperbolehkannya seorang lelaki yang merdeka menikahi budak wanita. Paham belum? Budak ini ya, merdeka dengan budak. Nah, apabila eh, barakallahu fikum sudah apa? sudah eh, sudah tidak ada lagi yang lain yang merdeka lain yang lain dan khawatir terjadi apa? Terjadi enam kemaksiatan, mungkin perzinahan atau yang semisalnya. Paham belum ini? Baru diperbolehkan. Nah, kita lihat bawahnya. Wa min furu'i hadzal asl. Termasuk tabang daripada asal ini, yang terakhir. Hamlul aqilah ad 'anil qatil khata'an atau shibha 'amdin hamlan la yashub alaihim yuza' ala jami'ihim wa yu'ajjal alaihim salata sinin kull sanah sulutud diyah ini Masya Allah ini sekarang termasuk tabang daripada kaidah al-masyaqqah tadribut taysir adalah orang yang terbebani untuk bayar diyah atau denda. Paham ya? Nah, terbebani untuk bayar apa? Dia atau denda. Contohnya apa? Contohnya orang yang membunuh karena keliru. Berapa onta? 100 ekor onta nggak sembarangan. Berapa? 100 ekor onta harganya mahal. Onta tahu sendiri bagaimana? Eh, harganya mahal. Di Indonesia mungkin nggak ada yang jual beli onta nih istilahnya. Mahal onta itu nggak sembarangan. Sapi aja kalah harganya. Paham ya? Nah, kalau fikum. Ini 100 ekor onta terbebani untuk bayar apa? Bayar denda 100 ekor onta. Baik orang itu membunuh karena keliru atau membunuh karena apa? Serupa dengan kesengajaan. Beda kan? Enggak sengaja dia, serupa dengan kesengajaan. Kalau karena keliru contohnya apa? Bunuh karena keliru contohnya. Contohnya bagaimana contohnya? Bunuh tapi keliru gitu loh. Akhirnya dia kena denda tadi itu. Apa contohnya? Perang terus Perang terus apa? masalah masalah sebutin lah contohnya. Ungkapkan berat ya ungkapkannya. Ungkap ungkapkannya berat ya, tapi sudah ada di benak antum kan? eh lah pas Antum yang ungkapkan coba. Contohnya. Apa? Pakai perang? Enggak kelihatan musuh atau teman akhirnya yang tembak yang mana? <laughs> yang ditembak siapanya? Musuhnya atau temannya? Awal dia pengennya, pengennya itu dalam peperangan dia pengennya itu mau membunuh musuh sebenarnya. Paham ya? Membunuh musuh. Cuman posisinya barakallahu fikum karena tidak nampak tadi mungkin malam hari atau semisalnya ditanya, "Man, Siapa dia ngejawab? Dia menutup terjadi waktu perang lawan Syiah waktu itu ya. Man. Kan kita sudah punya kaidah kalau ditanya man itu jawab siapa gitu loh. Fulan bin fulan. Ini diam aja orangnya. Man. Man sampai tiga kali itu, diam aja. Akhirnya ditembak. Ah, ketembaklah meninggal dia. Ikhwah kita padahal. Paham ya? Nah, ada juga yang ketembak luka, paham ya? Seperti itu ada juga. Ada juga dia mau nembak musuh, ternyata apa? ikhwah yang kena itu ada juga. Paham ya? Itu namanya qatl khata' juga, masuk dalam pembunuhan yang tidak disengaja tapi keliru. Kalau Syibrul Amad ini, Syibrul Amad ini itu menyerupai dengan kesengajaan. Nah, tapi enggak sengaja. Contohnya apa kemarin? Nah, bapak sama anaknya. Nyopir anaknya, ngebut ya, kecepatan 120 apa itu? Ya? Dalam <laughs> nah, kecepatan cepat sekali intinya. Cepat ngebut ya. Bapaknya di sebelahnya bapaknya nih ya? Dia sudah berupaya untuk menjaga keseimbangan. Nah, di jalan tol ini nggak sembarangan ya. Akhirnya apa? Qadarul masyafal. Nah, barakallahu fikum anaknya ini nabak portal. Eh, nabrak portal, paham ya? Tabrak sama dia, oh langsung ternyata bapaknya keluar dari kaca, mencelat itu ya, meninggal dia. <laughs> Ini contoh aja. Contoh ya, contoh. Paham ya? Nah, itu kan anaknya sengaja nggak bunuh? nggak sengaja, itu sibuk amat. Seakan-akan sengaja sengaja teman serupa aja, tapi nggak sengaja dia. nggak sengaja untuk membunuhnya. Itu juga masuk dalam kategori seperti itu. Itu pun ternyata apa? Posisinya nah barakallahu fiikum Nah, posisi ketika dia harus bayar dia ini sekedar tadi contoh ya. Ini sekarang pembahasan masalah dia Masalah apa? Denda. Kalau contoh tadi bebas. Masalah denda ini denda orang yang membunuh karena apa? Tidak sengaja atau karena keliru tadi itu. Nah, dia terbebani sangat berat sekali Nah, biar tidak berat, eh, la yasuqu alaihim, biar tidak berat, yuza ala jami'ihim, dibagi. Keluarganya tadi itu dibagi untuk menunaikan dia atau denda tadi itu, keluarga yang membunuh tadi itu. Nah, wa yu'ajjal alaihim dikasih apa? Tempo. Kepada mereka 3 tahun. Ya, 3 tahun dikasih tempo 3 tahun karena kan 100 ekor unta kan banyak, 3 tahun temponya. Kulus sana setiap tahunnya sulus setia sepertiga diahnya. Sepertiga unta yang 100 tadi itu sepertiganya setiap tahunnya. Seperti itu. Jadi sampai tiga tahun clear lunas. Kan termasuk memperingan kan seperti ini. Kalau langsung kan berat. Diperingan seperti ini ini termasuk al-masyaqqah tadribut taisir. Kalau nggak mampu untuk langsungan bayar diah tadi itu, maka boleh dengan apa? Ya, yang semampunya dan yang ringan tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat bawahnya itu. Al-qatl yaqad yakunu 'amdan aw khata'an aw shib'a 'amdin. Ini ada tiga kemungkinan. Pembunuhan itu ada tiga kemungkinan, ima sengaja, ima keliru, ima mirip dengan kesengajaan. Fal awal yang sengaja an yata'ammad al-qatl bima na barakallahu fikum bima bima apa itu? Bima yuktal. Yaitu seorang itu menyengaja untuk pembunuhan dengan sesuatu yang apa? Yang dia dibunuh. Misal an yutliqa al-bundukiyah ala syakhsin mutamidan. Seperti orang apa? menembakkan dengan pistol atau tembak kepada orang dengan sengaja. Tembakan sengaja itu. Kokang pistolnya atau tembaknya tembak langsung sengaja. Itu berarti sengaja kan? Fa fihil qisas. Ini ada qisas di sini. Eh? Di sini nanti ada apa? Ada qisas. Na'am barakallahu fikum. Ada qisas. Na'am. Ayo. Kita lihat sini. Wa ilam yakun fadiah Kalau enggak dikisos dia. Wa tuh huna 'alal qatil. Tapi dia di sini diperuntukkan untuk yang membunuh. Wa 'ala aqilatihi wa 'ala aqilatihi min hasyai. pun keluarganya eh, itu enggak ada sedikit pun apa-apa. Nah, maksudnya aslinya seperti itu. Li'anna al-muta'ammid laisa ahlan lirrahmah. Karena orang yang sengaja membunuh itu enggak di enggak layak untuk disayangi. Sengaja membunuh bayangkan. Kecuali kalau nggak sengaja lain lagi ini sengaja bunuh itu sangat sangat tidak layak untuk apa? Dikasih apa? Kasih sayang. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Wasan yang kedua wawal kata pembunuhan tapi karena keliru. An yaf'al insan syai'an lahu fi'luhu. Seseorang mengerjakan sesuatu yang itu sudah kerjaan dia. Mengerjakan sesuatu yang itu sudah kerjaan dia. Misal an yarmiya saydan fayusibu adamiyan. Contohnya ini dia ingin nembak hewan buruan yang kena orang. Paham belum? Di situ ada kebun miliknya Pak Paijo misalkan. Contohnya. Eh, kebunnya itu banyak biasanya ada ada apa ada eh, barakallahu fikum istilahnya apa ayam liar, ada juga di situ nah barakallahu fikum kelinci liar. Jadi dia berburu dia di situ di kebunnya Pak Paijo tadi itu. Paham ya? Dia udah membidik gitu ya istilahnya, sudah disiapkan pelurunya juga, membidik, sudah baca bismillah, ternyata yang dia gunakan ini tembaknya tembak apa? AK misalkan, besar berarti kan? <laughs> Allah musta'an. Atau tembak-tembak yang ada lah taruhlah. Bidik dia. Ketika troelu tadi itu, <laughs> kelinci tadi itu, yang dibidik kelinci liar tadi itu, sudah tembakan tak paijo lari gitu loh. Pelurunya kena Pak Paijo. Yang kena bukan kelincinya Pak Paijo meninggal dunia. Ini pembunuhannya bagaimana ini tadi? Al-akh Pembunuhan bagaimana? ya? Pembunuhan yang keliru kan? Hewan yang keliru. Dia keliru dia. Mau membunuh kelinci kenapa pak Ijo? Ini contohnya aja, contohnya aja ya. Yang mudah dipahami seperti itu. Mau membunuh Said kena Adami. Walaysa ala qatil dia. Seperti ini pembunuhnya enggak dapat apa enggak diwajibkan untuk denda. Bal 'ala aqilatihi, tapi nanti dendanya itu kepada keluarganya. Karena yang bunuh kan bukan keluarganya. Paham ya? Tapi kan posisinya ini posisinya kan dia punya keluarga gitu istilahnya ya. Nah, kalau yang pertama tadi kan bunuh, yang bunuh benar-benar dia, sengaja dia itu yang dibebankan untuk menanggung. Tapi kalau ini kan punya keluarga, keluarganya itulah yang perlu diproses. Fil mas'alati khilafun, memang ada perselisihan dalam masalah ini. Hal yusyarikuhum aula? Dia ikut campur atau tidak di situ nanti? Atau cukup keluarganya saja? Wa idza ta'adzara tahmilul aqilah hal yatahammal hal qatil aula. Sekarang kalau ternyata keluarganya juga enggak mampu untuk memikulnya, apakah si pembunuh tadi juga harus memikul atau tidak? Nyari-nyari kerja dulu atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Ayo. dari lihat sini. Kata beliau, itu ada perselisihan tadi ya. Kesimpulannya apa kesimpulannya? Ini contoh penyebutan apa? Penyebutan yang membunuh tapi keliru. Asalis yang ketiga, syibhul amd. Pembunuhan yang menyerupai dengan kesengajaan. Pembunuhan yang menyerupai dengan apa? Kesengajaan. Wa huwa an yata'ammada al-qatl bima la nam apa tadi benar yang benar bacanya bima malayak yaqtul itu ya. Bima malayak yaqtul. Contohnya dia menyengaja, menyengaja membunuh tapi dengan alat yang tidak bisa dipakai untuk membunuh. Paham belum? Nah, kalau yang pertama tadi kan menyengaja membunuh dengan alat yang bisa untuk membunuh, pistol, tembak atau yang semisalnya. Paham belum? Yang mana? Kalau sekarang ini menyengaja untuk membunuh tapi dengan alat yang alat itu sebenarnya nggak bisa membunuh. Contohnya apa contohnya? Contohnya apa contohnya? Mama. Membunuh sengaja mem, sengaja apa? Sengaja membunuh tapi sebenarnya dengan alat yang tidak bisa untuk membunuh itu Apa contohnya? Contohnya apa tuh? Kan alat pembunuh kan jelas pisau, tembak, ya enggak? Parang kan jelas semuanya ya. Jelas semuanya. Nah, sekarang ini dia tuh menyengaja membunuh, tapi dengan alat yang alat tuh sebenarnya apa? Sebenarnya enggak bisa tuh bunuh gitu sebenarnya. Sebenarnya cambuk taruhlah. Paham ya? Tak bunuh antum, cambuk. Ternyata sekali cambuk geblak dia, punya penyakit jantung misalkan. Paham ya? Allah <laughs> Ustaz. Ini contohnya aja, contohnya aja ya. Paham belum contohnya? Abdullah. Paham? Ayo nah barakallahu fikum. Ini kita sebutkan nanti kita lihat ini. Misal an yadribur rajulu na barakallahu fikum bisautin thumma yamut min ad-darb. Contohnya apa? Anjudrab ya. Anjudraba ar-rajulu contohnya orang itu dipukul, dicambuk dengan saut. Saut ini kan cambuk. Dengan cambuk kemudian mati dia karena cambukan tadi itu. Sekan cambuk tak bunuh kamu. Cambuk itu kan geblak dia tadi. Penyakit apa? Punya penyakit apa tadi? jantung. Paham ya? Na'am barakallahu fikum fa idza nadarna ila al-qasd qulna amdun. Kalau kita lihat dari tujuan dia, seakan-akan sengaja gitu loh. Walaupun dia awalnya main-main, tapi kan sengaja tak bunuh kamu. Sengaja kan? Ternyata terbunuh beneran gitu loh dengan sambutan itu. Allah musta'an. Wa idza nadarna ilal alah, kalau kita lihat dari alatnya itu enggak masuk akal masa tabu bisa bunuhan itu. Nah, tapi kan mungkin aja gitu ya. Kalau kita lihat dari alatnya itu enggak masuk akal. Khata ini keliru ini. Paham ya? Bagaimana alat sambung kalau bisa untuk membunuh? Li'annaha anhalat na'am li'annaha la taqtul. Dikarenakan yang namanya na'am barakallahu fikum alat tersebut itu tidak bisa membunuh aslinya. Fa ja'alahu ulama syibh andin. Maka para ulama menjadikan ini syibha amdin, serupa dengan kesengajaan. Wa huwa mulhaqun bil khata. Ini diikutkan dengan pembunuhan yang keliru fi wujubil kafarah berkaitan masalah bayar kafarah wa fi kaunid diyah 'alal aqilah dan juga keadaan memberikan apa? denda terhadap keluarganya wa yukhalifuhu fi asnafid diyah. Nah, barakallahu fikum dan juga berbeda mengenai jenis-jenis apa? denda yang dibebankan ke kepadanya Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alamin.